الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يهدو فبائع نفسه فمؤتيكها أو موبكها رواه مسلم عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Bersuci ini baik yang hissi atau yang maknawi. Membersihkan hadas, membersihkan najis, juga membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha itu adalah separuh daripada iman artinya pahalanya orang yang bersuci baik dohir batinnya itu akan sangat tinggi sampai separuh iman bisa dikuasai Kesempurnaannya iman itu kalau dikatakan 100% dengan lewat suci tadi itu separuh iman sudah dikuasai. Tinggal separuhnya. Gambarannya begini, wudhu udah. Tinggal sholatnya kan. Wudhu udah. Tinggal baca Qur'annya kan. Wudhu udah. Tinggal tawafnya kan. Hmm? Wudhu udah, menghadiri majelis begini dengan wudhu, wah lebih sempurna. Tinggal menyempurnakan dengan meneruskan setelah wudhunya tadi itu. Hah? Separuh daripada iman. Iman yang di sini adalah yang dimaksud hakikat daripada iman, bukan pengakuan iman. Iman bimaknal haqiqah, hakikatil iman. Tapi ada lagi yang menyatakan iman di sini adalah bermakna sholat. Wudhu itu separuh daripada sholat. Hmm? Artinya sholat tidak sah kecuali dengan bersuci. Begitu. Seakan-akan paruan. Sholat itu ada rukuk, sujud, iktidal dan seterusnya dan juga ada membersihkan badan dengan mandi najis, membersihkan najis atau berbudu. Ini separuh sudah laksanakan tinggal separuhnya. Ada mengartikan begitu al-iman mana sholah. Hah? Ini pertama menerangkan tentang masalah keutamaan wudhu. Walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah tamlaani. Duanya ini memenuhi. Au tamlau ini syak daripada perawi atau kalimat dua ini memenuhi tamlau ma bainas samawati wal ard antara langit-langit dan bumi. Subhanallah itu adalah mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Alhamdulillah adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat subhanallah, alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal soleh nanti dari kiamat. Kalau timbangannya mantap berarti dia orang yang beruntung. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul apa? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kehidupannya penuh dengan kepuasan. Karena yang ditimbang itu adalah amal nanti dari kiamat, bukan gandum, beras, gula. Tapi amal. Amalan yang paling berat kalau kamu itu selalu syukur. Alhamdulillah. Sebenarnya kalimat itu kita ucapkan setiap saatnya. Susah atau senang. Susah atau senang. Kamu tahu, anak kecil ketika disuruh belajar ke sekolah, susah sebetulnya. Cuma itu menjanjikan. Kamu nanti akan jadi dokter nak. Kamu akan jadi insinyur nak. Kamu akan jadi itu nak. Menjanjikan itu. Alhamdulillah. Sebetulnya kalimat eh, anak kecil yang suruh belajar sekolah itu mengucapkan alhamdulillah. Orang suruh ngapalkan misalnya. Wah susah, pegel. Tapi seharusnya dia mengucapkan Alhamdulillah karena menjanjikan baik. Begitulah orang yang sakit di dunia, orang mendapatkan musibah atau yang lainnya. Seharusnya dia mengucapkan Alhamdulillah kenapa? Menjanjikan derajat yang tinggi nanti di akhirat. Karena itu Alhamdulillah ini tamlaul mizan. Selalu bacalah Alhamdulillah. Taib. Wa subhanallah walhamdulillah. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah Tamlaan memenuhi langit-langit dan bumi. Hah? Memenuhi langit-langit dan bumi. Maksudnya kalau dihitung kalau itu dijadikan barang maka gudangnya barang itu langit dan bumi Pol dengan pahalanya kalimat subhanallah walhamdulillah ini. Ini dikirnya malaikat ini. Ketika malaikat uh, menyatakan kenapa menciptakan khalifah di bumi Allah? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jawabnya apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Kami ya Allah, malaikat banyak mentahmid kamu dan mentakdis kamu. Takdis itu subhanallah. Tahmid itu alhamdulillah. Alhamdulillah malaikat di langit dan bumi semuanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Itu. Ini pahala daripada Dikir, keutamaan daripada dikir Wassalatu nur, salat itu adalah cahaya. Artinya, salat itu akan menerangi bagi yang melaksanakannya kepada kebenaran ada di dunia sehingga sholat itu akan menjauhkan dia daripada perbuatan kekejian dan kemungkaran inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dan juga sholat itu nanti akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat bagi orang yang beriman sehingga nanti ketika meniti jembatan sirot maka dengan kekuatan cahaya sholat akan secepat kilat. Yauma yauma dalam Al-Qur'an yas'a eh, Yomes anuruhum min baini aiman eh, man al Qur'an Allah alam Kemudian ada hadis Nabi menyatakan man hafaza 'ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa orang yang menjaga sholatnya akan menjadi sholat itu nur cahaya burhan yaumul qiyamah. Kemudian hadis ini diteruskan wasadagatu burhan. Sadaqah adalah burhan menjadi uh, bukti <coughs> bukti atas kebenaran iman orang yang bersedekah. Kenapa begini? Kan udah dinyatakan harta kamu gak akan sia-sia kalau kamu sedekahkan. Bakal akan dikembalikan menjadi pahala besar dari Allah. Percaya gak ini? Mukmin gak? Oh mukmin. Kalau sedekahnya tadi itu khamsa alaf, ya itu sudah imannya kamu. Long ini tidak hilang kok harta kamu ini. Kalau sedekahnya kamu 50 ribu, ya berarti tambah mukmin ini. Sedekahnya lebih gede, tambah. Tambah yakin berarti harus tambah banyak. As-sadaqah itu burhan. Kamu yakin nggak nanti sedekah kamu itu akan menjadi pahala di hari kiamat akan dikembalikan dari kiamat. Yakin. Seberapa yakinnya? nggak keluar sama sekali. Keluarnya dikit. Keluarnya banyak. Lihat sini Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dimintai untuk sedekah, seluruhnya dikasihkan. 100% itu. Sina Umar ketika sedek, diminta sedekah separuh dikasihkan. Kata Nabi, derajat kamu ya menurut yang ada ini, inti separuh ini sempurna. Hmm? Wasadagatu burhan. wasabru dia pahala daripada sabar. Sabar itu adalah sinar. Artinya dengan sabar hati kamu yang galau tadi itu akan menjadi tenang. Ini sakit, pekerjaan macet, itu dan ini, itu dan ini. Ini yang sabar. Nanti akan reda semuanya itu. Dengan sabar itu. Ketika nggak sabar, tambah nggak karuan. Kalau perlu bunuh diri nanti kamu. Karena itu hadapi semuanya tadi itu dengan sabar. Sabar itu menjadi sinar bagi kamu. Ketok nanti kegelapan masalah kamu tadi itu, keruwetan masalah kamu itu, kekacauan masalah kamu itu nanti akan terungkap sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit sampai tuntas. Semuanya itu harus dihadapi dengan sabar. Wasabru dia wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu akan menjadi bukti baiknya kamu dan bisa menjadi bukti jeleknya kamu jika kamu mengamalkan isinya yang kamu baca Quran dan itu akan menjadi bukti kebaikan kamu jika kamu langgar ya Quran juga akan menuntut kamu <coughs> Iqra'il Quran hak fa illam yanhaka falasta taqra'uh kata Nabi Kullu nas semua manusia dari itu yagdu. Dia berpagi hari. Faba'i'un nafsah. Maka ada yang menjual jiwanya. Famu'tiguha. Dan dia menjadi orang yang membebaskan jiwanya dari adab Allah. Aumu biguha atau dia menjadi orang yang mencelakakan jiwanya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu setiap pagi hari itu sebetulnya dia menggadaikan jiwanya. Inti mau jual diri kamu ke neraka atau ke surga? Kalau kamu gunakan untuk ibadah berarti kamu membebaskan dari adab diri kamu dan kamu menjadikan diri kamu beruntung. Kalau memang tidak, ya berarti kamu yang mencelakakan diri kamu sendiri. Eh, kamu dikasih kemampuan, ente sholat bisa, ente nggak sholat bisa. Ente baca Quran bisa, ente nggak bisa, nggak, ente nyanyi juga bisa. Kamu ingat sama Allah bisa, kamu lupa juga bisa. Terserah, terserah kamu. Mu'tiguha umubi guha. Itu menjadi penyanyi atau orang yang ngaji? Kamu jadi orang sholat atau ente jadi orang yang gak sholat? Itu kamu adalah ba'i'un nafsah. Kamu itu berarti sudah dikasih. Kamu jual kemana diri kamu? Surga atau neraka? Gitu aja. Wes. Kamu dikasih kemampuan gak Allah? Gak ada yang mampu. Ente pergi ke masjid mampu. Ente pergi ke tempat zina juga mampu. Karena itu nggak ada alasan kamu. Enggak ada alasan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan diri kamu mampu untuk dua-duanya. Tinggal kamu sekarang. Mau kamu jual, kamu kamu taruhkan diri kamu itu kemana sekarang? Nah itu. Wallahualam.